Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Baik melalui radio, melalui streaming, melalui Youtube ataupun Facebook Pendengar radio Albayan Cianjur Radio RIS Kebumen Radio Satu Lombok Radio Suara Kolbu Jayapura Irian Jaya Radio Amuba di Pangkal Pinang Radio Hidayah di Pekanbaru Pemirsa Asil TV Pemirsa Surau TV dan Aila di Cirebon Dan beberapa channel radio ataupun TV lain yang ikut Merilai kajian kita di sore hari ini <clears throat> Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah sampai pada bab syukur. Kita sudah merangkan makna syukur. Sudah menjelaskan juga ayat-ayat Al-Quran tentang syukur. Menerangkan hadis dan ucapan sahabat tentang syukur. Juga sudah menerangkan jenis-jenis syukur. Kita teruskan. Syukur ini kewajiban bagi seluruh manusia, tak ada yang terkecualikan. Termasuk orang-orang yang khusus. Tidak hanya orang awam yang wajib syukur, tapi juga orang-orang khusus seperti para nabi, para rasul, para ulama dan orang-orang yang selain mereka karena sudah kita terangkan bersyukur kepada Allah maknanya adalah melaksanakan ketaatan dan taqarrub kepadanya dengan melakukan berbagai amalan yang dicintainya baik zahir ataupun batin itu penjelasan Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid Beliau berkata Asyukru lillah huwal qiyamu bi ta'atih wa taqarrub ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina Bersyukur kepada Allah artinya melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ibadah yang dicintainya baik zahir ataupun batin. Kenapa ini ditekankan? Orang-orang soleh pun bersyukur kepada Allah baik para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang lainnya bersyukur kepada Allah. Kenapa ini ditekankan? Sebab ada persepsi yang keliru dari sebagian orang yang menyatakan bahwa syukur itu hanya kewajiban orang awam. Adapun orang khusus para waliullah, para nabi, para rasul tidak terkena syariat syukur. Yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairin. Makanya kitab ini dikritisi secara khusus oleh Imam Ibn Qayyim dan kitab yang mengkritisi Manazilus Sairin ini ma'ruf dikenal dengan judul Madarijus Salikin. Berkata pengarang Manazilus Sairin Asyukru lil amati dunal khasah Syukur itu hanya untuk orang umum Tidak disyariatkan bagi orang khusus Ketika menerangkan tentang syukur dia berkata Wahuwa aidan min subulil amah Syukur ini termasuk jalan hidup orang-orang umum Berkata Imam Ibn Qayyim Wa hadhal kalam Laisa bisuhi Ucapan ini tidak benar Beliau berkata Ya layta syekh Sona kitabahu an hadha ta'lil Id ja'ala nisfal islam wal iman Ad'afus subuh Aduh sayang sekali Syekh pengarang kitab ini Tidak membersihkan dari aib seperti ini. Karena apa? Karena dalam kitabnya ini si pengarang menjadikan perkara yang menjadi setengah iman dan setengah Islam yaitu syukur dijadikan sebagai selemah-lemah jalan hidup orang umum. Karena Islam itu setengahnya sabar, setengahnya lagi syukur. Adapun yang sebenarnya berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis syukur merupakan jalan hidup para rasul dan para nabi seluruhnya. Jalan hidup orang-orang yang sangat spesial, sangat dekat dan sangat tinggi kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan syukur ini lahir dari beberapa sifat agung dan terpuji yang lainnya. Seperti adanya mahabbah, ridha, dan tawakal. Syukur tidak bisa lahir tanpa ada ridha, mahabbah, tawakal, ikhlas, dan sabar. Berkata Imam Ibn Qayyim, fa inna syukra la yasihu illa ba'da husuliha syukur ini tidak mungkin tercapai kecuali setelah teraihnya sifat-sifat tadi ada mahabbah ada ridho ada tawakal ada ikhlas ada sabar barulah lahir syukur maka orang-orang yang bisa bersyukur hanya sedikit dan itu orang-orang yang spesial orang-orang yang khusus saja. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Wa qalilan min qalilan min ibadiyasyakirin. Sangat sedikit hamba-hamba kami yang amat sangat bersyukur. Manakah ayat-ayat yang menerangkan bahwa syukur itu jalan hidup para nabi? Banyak dalam Al-Quran. Di antaranya surah An-Nahl 120 sampai 121 ketika Allah menerangkan tentang karakteristik Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minasyaki minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim Kata Allah sesungguhnya Ibrahim ini seorang umat Umat itu biasanya ditujukan pada satu komunitas manusia, satu kelompok manusia yang jumlahnya besar, baru disebut apa? Umat. Tapi Nabi Ibrahim yang seorang oleh Allah disebut umat. Imam Ibnu Katsir ketika merangkan ayat ini menyatakan ada banyak makna. Pertama, walaupun beliau sendirian, tapi kualitas beliau seperti kualitas satu umat manusia yang jumlahnya banyak. Nabi Ibrahim seorang umat qanitan lillah, beliau seorang qanit kepada Allah. Qanit maknanya dawamu ta'ah. Selalu taat, senantiasa taat, terus-menerus taat. Hanifan, bersikap lurus, tidak ngalor, tidak ngidul, tidak kiri, tidak kanan. Walam yakum minal musyrikin, beliau pun bukan orang yang musyrik. Syakiran li an'umihi. Beliau pun orang yang bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi salah satu karakter terpuji dari Nabi Ibrahim yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran adalah bersyukur. Lalu Allah menyatakan ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim, maka Allah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Ayat ini mengisyaratkan salah satu syarat, salah satu hal yang wajib kita lakukan agar diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang lurus adalah bersyukur. Setelah Allah menyatakan syakiran li an'umihi, Ibrahim ini adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah menyatakan ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Maka Allah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Lihat Nabi Ibrahim bersyukur. Apakah beliau orang awam, orang umum atau orang khusus? orang yang amat sangat khusus. Tapi beliau pun bersyukur. Lihat lagi Nabi Nuh, Nabi Nuh alaih salatu wassalam yang Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga. Zurriyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya manusia yang hidup di generasi kemudian itu adalah turunan-turunan yang kami bawa beserta Nabi Nuh. Kita tahu waktu di zaman Nabi Nuh beliau disuruh membuat perahu. Lalu masuklah para pengikutnya. Kaumnya yang ingkar itu apa? Mengolok-olok masa bikin perahu di daratan. Kayak gitulah. Kebayangkan jadi bahan olok-oloknya. Ternyata datang air bah yang luar biasa dahsyatnya. Gunung pun tenggelam. Bagaimana dengan yang lain? Saya pikir tidak ada bangunan setinggi gunung. Kalau toh ada amat sangat super jarang, saking tingginya. Gunung pun tenggelam. Maka semua orang mati kelelep kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama-sama beliau naik perahu. Allah menyatakan dzurriyyata man hamalna ma'anu. Manusia itu adalah keturunan orang-orang yang kami bawa beserta Nabi Nuh innahu kana 'abdan syakura sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Apakah Nabi Nuh orang umum atau orang khusus? Orang sangat spesial, orang khusus. Manusia terbaik di zamannya. Nabi Ibrahim juga manusia terbaik di zamannya. Nabi Ibrahim disebut yang pandai bersyukur. Nabi Nuh juga disebut sebagai orang yang pandai bersyukur. Lihat lagi Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang juga pandai bersyukur atas nikmat karena terlalu melimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman seluruh yang diimpi-impikan oleh manusia di dunia itu tergenggam dalam tangan Nabi Allah Sulaiman beliau raja yang tidak hanya menguasai bangsa manusia tapi juga bangsa jin bisa dihukum, bisa dipenjara tapi juga bangsa binatang, beliau bisa berkomunikasi. Maka nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau mungkin tidak ada tandingannya dibanding makhluk lainnya. Maka apa doa Nabiullah Sulaiman? Doa ini Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat 19. Beliau berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya Rabbi ya Allah auzi'ni bantu aku tolong aku untuk apa an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuamu Bayangkan Nabiullah Sulaiman manusia terbaik juga pada zamannya manusia yang khususil khusus juga minta kepada Allah agar dianugerahkan hidayah untuk bisa bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya ya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam memiliki salah satu rakyatnya yang luar biasa hebatnya. Apa kehebatan rakyat ini? Yaitu bisa memindahkan singgah sana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap mata. Saya tanya, itu bangsa malaikat atau bangsa jin atau bangsa manusia? Bangsa manusia ternyata. Salah satu di antara karomatul aulia. Hanya sekejap mata Isinggasana Ratu Bilqis sudah pindah ke kerajaan Nabiullah Sulaiman. Melihat begitu beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur ataukah akan kufur. Akan menjadi orang yang syukur terhadap nikmat Allah ataukah akan menjadi orang yang ingkar, orang yang kufur kepada nikmat Allah Azza wajalla Ya. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan orang atau hamba yang pandai bersyukur. Demikian juga Nabi Nuh, demikian juga Nabi Sulaiman. Nah, termasuk ayahanda dari Nabi Sulaiman siapa itu? Nabi Daud dikenal sebagai keluarga yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memerintahkan kita manusia untuk bersyukur seperti syukurnya Daud dan keluarganya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Sabah ayat 13, "I'lamu i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min iya, min ibadiyas syakur beramallah dengan amal berupa syukur seperti syukurnya keluarga Daud bersyukurlah kalian seperti bersyukurnya keluarga Daud tapi Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Selain itu, Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam pun oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah agar menjadi orang yang termasuk dalam golongan manusia yang bersyukur kepada Allah. Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 Kata Allah Ya Musa Inni istafaituka ala nas birisalati wa bikalami Fakhud ma'ataituka wa kum minasyakirin Hai hey Musa Sesungguhnya aku telah memilih kamu dibanding manusia lainnya Kenapa Nabi Musa yang dipilih? Tidak orang lain yang saat itu banyak hidup di zaman beliau. Karena beliau manusia terbaik di zamannya. Dengan hati terbaik. Hai Musa, aku telah memilihmu dibanding semua manusia. Untuk membawa risalahku dan firmanku. Fakhud ma'ataituka. Maka ambil apa yang aku berikan kepadamu. Taurat. Wahyu Allah firman Allah, suhuf-suhuf dari Allah. Ambil, aplikasikan. Wakum minasyakirin dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Termasuk Nabiullah kita, Nabi Muhammad wassalam, oleh Allah diperintah untuk bersyukur. Makanya kalau syukur ini hanyalah syariat untuk orang awam, bertolak belakang dengan ayat-ayat yang memerintahkan para nabi untuk bersyukur. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa latakunanna minal khasirin." Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Kata Allah, sungguh telah aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau apa isi wahyu Allah kepada para nabi tersebut lain asyrakta kalau kamu hai Muhammad berbuat syirik layah layahbatanna amaluk batal terhapus gugur seluruh amal-amal baikmu Padahal amal baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada bandingannya. Ya, dari segala segi itu. Tapi semuanya itu batal, terhapus, digugurkan oleh Allah kalau beliau syirik. Wala min lakhasin dan pasti kamu termasuk orang yang rugi. Ayat ini memberi faidah, memberi penjelasan kepada kita. Syirik itu bisa menghapus seluruh amal baik kita. Apalagi amal baik kita yang sedikit, syiriknya gede. Terhapusnya pasti lebih cepat, lebih dahsyat. Ini Nabi Muhammad SAW dengan amal yang seabrek tak ada yang bisa menandingi. Sekali beliau berbuat syirik, terhapus semuanya. Dan pasti di akhirat termasuk orang yang rugi. Apa kata Allah? Balillaha fa'budhu tapi kepada Allah lah hanya kepada Allah lah hendaklah engkau beribadah Wakum minasyakirin dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Jadi para nabi seluruhnya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersyukur. Ada lagi orang lain ulama ikhtilaf Apakah beliau nabi atau bukan? Tapi yang jelas beliau orang soleh. Sebagian ulama menganggapnya nabi, sebagian lagi menyatakan bukan, hanya orang soleh. Tapi kesolehannya luar biasa sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan namanya dijadikan nama dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Bisa menebak siapa? Luqman. Surah Luqman. Dalam surah Luqman Ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah." Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Makanya diberi gelar Al-Hakim. Mana Al-Hakim? Ahli hikmah. Luqman Al-Hakim. Apa isi perintah Allah kepada Luqman? Anishkurlillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Luqman ini orang awam atau orang khusus? Ya pasti khususlah. Makanya oleh Allah diabadikan namanya dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran. Wa fa inna nafsi. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya kebaikan dari syukur itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Kalau kita bersyukur, apa untungnya kita? Nikmat yang ada pada diri kita, Allah tambah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Ya, itu keuntungan kita. Kalau kita bersyukur. Makanya bersyukur berarti memberi keuntungan kepada diri sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkurul nafsi. Wa man kafara, siapa yang kufur? Maksudnya kufur nikmat, enggak mensyukur nikmat Allah. Allah enggak rugi, Allah menyatakan Allah itu ghaniyun hamid. Fa innallaha ghaniyun hamid. Allah itu ghani dan hamid. Ghani itu enggak butuh apapun dari pihak lain. Enggak butuh terhadap syukur dan ibadah yang kita lakukan. Ibadah dan syukur yang kita lakukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi dengan demikian ayat-ayat tadi menerangkan manusia-manusia super khusus pun sepanjang sejarah kehidupan manusia termasuk para nabi, para rasul, termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang pandai bersyukur dan diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Mana mungkin syukur ini hanya menjadi syariat bagi orang awam. Selain ayat Hadis-hadis yang menerangkan Nabi dan para Nabi yang lain bersyukur juga amat sangat banyak Di antaranya Dalam hadis sahih Bukhari dari Mughirah bin Syubah radhiyallahu an Berkata Mughirah bin Syubah In kanan Nabiya s.a.w. layakum Aw layusalli Hatta Hatta tarima qadamah Aw saqah Fayuqalulah, Fayakul, fayaqul abdan syakura Sesungguhnya Nabi melakukan solat. Kalau solat itu berdiri solat hebat Lama sekali kali Lama Karena yang dibacanya apa? Panjang Apakah beliau tidak merasa pegal? Pasti sebagai manusia biasa pegal Cangkel, ya. Tapi kenikmatan rohaniah yang beliau rasakan ketika sholat, ketika berdiri, ketika membaca Al-Quran dalam sholat, itu luar biasa. Kepuasan batinnya itu nggak bisa diganti oleh apapun. Jadi resiko cangkel, kesel seperti itu, ah nggak ada apa-apa, itu mah resiko kecil. Orang aja main bola untuk memuaskan hasrat main bolanya ya lebih daripada itunya. Apa main bola capek apa tidak? Ya capek lah. Nafas ngos-ngosan, keringat bercucuran gitu ya. Ada yang cedera, ada yang cedera. Patah kaki ada. Bocor kepala ada ya. Mau mengheaden bola, lawan juga mengheaden bola kemana yang beradu cuma kepala dengan kepala bocor. Ada yang mati di, di tengah lapang bola? Ada. Yang di tengah lapang bola, di luar lapang juga yang mati ada. Semoga Allah ampuni yang wafat dalam keadaan bagaimanapun ya, selama dia muslim. Nah, jadi main bola resikonya lebih besar, kepuasan batinnya nggak seberapa tapi orang rela ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya kepuasan batinnya itu nggak bisa tergantikan oleh apapun loh. Makanya risiko cangkel, kesel dan seterusnya belah-belah kakinya kata orang Sunda marorombehen gitu nggak ada apa-apanya dibanding kepuasan rohaniah yang beliau dapat di dalam apa di dalam sholatnya jadi sampai kakinya belah-belah sampai betisnya juga begitu Lalu ditanya, kenapa ibadahmu seperti itu? Aisyah menyatakan, eh, padahal seluruh dosa-dosanya itu diampuni liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar Allah telah mengampuni dosamu yang dulu ataupun yang akan datang dosanya belum dilakukan jaminan ampunan sudah diberikan tapi ibadahnya sehebat itu. Sedikit beda dengan kita. Kita mah jaminan ampunan gak ada. Ibadah asal ya Terbalik. Ketika ditanyakan kenapa engkau ibadah sehebat itu Padahal dosamu sudah dijamin diampuni Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakur. Tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur Jadi justru karena ampunan sudah diberikan Surga sudah diberikan jaminan Tak ada yang bisa masuk surga sebelum beliau kan Wajib nggak disyukuri nikmat ampunan dan nikmat surga itu Iya iyalah wajib Syukurnya gimana? Syukurnya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka Nabi pun orang yang amat sangat bersyukur. Cuma syukurnya itu beliau lakukan, beliau aplikasikan, beliau wujudkan dalam bentuk ibadah lebih hebat daripada sebelumnya. Dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini doa ini bagus kita hafalkan. Lalu kita amalkan, kita baca dalam sholat kita, dalam sujud ya, boleh kita baca. Di luar sholat juga boleh. Pada masa-masa dan momen-momen yang mustajab untuk berdoa. Kata Ibn Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Doa ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya apalagi zaman sekarang ya wansurni wala tansur alayya wamkurli li wala tamkur alayya wahdini wa yassiril huda li wansurni ala man bagha alayya rabbi ij'alni laka syakkara laka dhakkara laka rahaba لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي حجتي وسدد لساني وحدي قلبي واسلل سخيمة صدري Kata Nabi SAW, Ya Allah, a'inni, tolong aku. Wala tu'in alaiya dan jangan engkau tolong orang lain yang akan mencelakai aku. Tolong aku, jangan tolong musuhku gitu. Wansurni, bantu aku. Wala sur alaiya dan jangan, jangan engkau bantu orang lain yang akan mencelakai aku. Wamkur li walatamkur alayya. Buat makar untukku dan jangan engkau buatkan makar bagi musuhku untuk mencelakai aku. Bikinkan untukku makar agar aku tidak terkena mazharat dengan tipu daya musuhku. Wahdini dan berikan hidayah kepadaku wa yassiril huda dan mudahkan hidayah itu untukku. Wansur alayya wansur alaman bagha alaya, bantu aku wansurni bantu aku dalam menghadapi orang-orang yang mau berbuat dolim kepadaku. Ini pantas dihafal, dibaca, diamalkan. Ya. Rabbi ja'alni laka syakara. Nah ini, Ya Allah jadikan aku sebagai orang yang selalu bersyukur kepadamu. Walakadakaroh jadikan aku sebagai orang yang selalu berzikir kepadamu. Laka rohaba, jadikan aku sebagai orang yang selalu takut kepadamu. Dan jadikan aku orang yang selalu taat kepadamu. Laka mukhbita dan jadikan aku orang yang selalu mukhbit. Mukhbit itu istiqomah dalam ketaatan. Selalu melakukan ketaatan. Ya. Ilaika awahan muniba. Hanya kepada engkau aku kembali. Rabbi taqabbal taubati ya Allah. Terima taubatku dan seterusnya. Jadi doa yang terkandung di dalam hadis ini meminta banyak hal kepada Allah. Siapa yang memintanya? Nabi SAW. Salah satunya beliau minta agar dirinya dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Dari sini kita mengetahui bahwa bersyukur itu adalah amalan yang dilakukan oleh seluruh manusia dan diperintahkan kepada mereka termasuk para nabi dan para rasulnya. Bahkan Nabi SAW tidak sekedar mengamalkan itu, tidak sekedar berdoa agar dijadikan orang yang pandai bersyukur, tapi juga beliau mengajarkan, memerintahkan sahabat yang dicintainya agar berdoa demikian kepada Allah. Suatu saat Nabi SAW membonceng Mu'ad bin Jabal. Diboncengnya di unta, bukan di motor. Saat itu belum ada motor. Berkata Nabi SAW, Ya Mu'ad, Wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fala tada'anna fi duburi kulli salah antaqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan berdoa di akhir solat kamu. Dubur kulis solat, dubur ini bisa bagian dari solat, bisa di luar solat. Terus bagaimana menentukannya apa ini dibaca dalam sholat atau di luar sholat. Karena ada yang nyata-nyata dubur itu di, di luar sholat. Seperti siapa orang yang membaca di setiap dubur sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, plus la ilaha illallah satu kali. Akan begini, begini, begini. Itu dibaca di dalam salat apa di luar sholat? Di luar. Sebelum salam apa setelah salam? Setelah salam. Tapi ada juga yang dibaca di dalam sholat. Sebelum salam. Dikatakan dubur juga. Seperti hadis ini. Seperti juga hadis bahwa Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, alim allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku baca dalam salatku. Dalam salatku. Nah, tapi dalam salatku ini tidak diketahui di mana. Apakah ketika tahiyat, ketika sujud, ketika ruku dan seterusnya. Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram memasukkan doa ini ke dalam doa tahiyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca olehmu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik dan seterusnya. Itu doa apa? Dibaca dalam tahiyat akhir. Tapi Syekh al menyatakan lebih utama doa ini dibaca di dalam sujud. Karena Nabi SAW ataupun Abu Bakar tidak menetapkan tempat. Pokoknya dalam sholat. Di dalam sholat. Adapun Imam Ibn Hajar menempatkan itu sebagai doa tahiyat akhir, itu ijtihad beliau. Ulama lain beristihad lebih utama baca dalam sholat, eh, dalam sujud. Karena itu adalah sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Di hadis lain dikatakan itu didubur setiap sholat dan dibaca sebelum salam. Maka berkata Syekhul Islam, kalau apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berupa zikir, bacalah setelah salam di luar sholat seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itu dibaca ba'da salam. Adapun kalau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus dibaca di dubur setiap salat berupa doa lebih utama itu dibaca di dalam salat dan sebelum salam. Termasuk Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Boleh nggak dibaca dua-duanya? Di dalam solat, di luar solat? Boleh, tidak ada larangan. Ya. hadis ini, doa ini isinya meminta bantuan, meminta pertolongan, minta hidayah kepada Allah agar diri kita dijadikan orang yang pandai bersyukur. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku ala zikrika untuk berzikir kepadamu wa syukrika dan untuk bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu minta kepada Allah ini Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal boleh itu kita amalkan walaupun kita bukan Mu'ad karena apa yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya salah satu sahabatnya berlaku untuk seluruh umatnya. Setelah mengutip ayat-ayat dan hadis-hadis tentang bersyukurnya para nabi, orang-orang soleh, para sahabat dan para ulama berkata Imam Ibn Qayyim, wabihada yatabayyanu anna syukra min a'lal manazil wa arfa'iha lil amah wal khasa afala yastahi man ja'alahu lil um, min ja'lihi lil amah dunal khasa Berdasarkan semua dalil tadi jelaslah bagi kita bahwa syukur itu termasuk a'lal manazil, manzilah tertinggi posisi atau kedudukan tertinggi baik bagi orang umum termasuk bagi orang khusus tidakkah kita malu bila kita mengatakan bahwa syukur itu hanya amalan orang awam orang umum orang yang spesial ma waliullah ma tidak mestinya kita merasa malu itu perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih yang menjelaskan bahwa Orang-orang soleh pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ter, manusia tersoleh dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para Allah semuanya bersyukur kepada Allah karena demikianlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka kalau orang-orang seperti itu bersyukur, apalagi kita. Kita lebih layak, lebih pantas lagi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Dibanding orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh banyak bersyukur. Kenapa kita syukurnya itu mesti lebih? Bukankah nikmat yang Allah berikan kepada mereka lebih lebih berkualitas daripada kepada kita kalau kepada mereka kepada para nabi para rasul para sahabat para ulama maka nikmatnya itu nikmat rohaniah ya nikmat agama ya nikmat hidayah nikmat ilmu kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat apa coba nikmat ilmu enggak ada tapi dikit Nikmat iman dan nikmat hidayah memang ada, tapi dikit juga ya. Kebanyakan nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat duniawi, harta iya, kesehatan iya dan yang lain-lainnya, jabatan, pangkat dan seterusnya. Kenapa kita harus lebih bersyukur dibanding mereka-mereka? Karena ini karena nih. Mereka mah, mereka mah ya tidak diberi azab karena dosanya sedikit amalnya banyak dan sekali mereka melakukan dosa hukumannya berat kalau kita mah dosa terus-terusan tapi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala jarang didapat oleh kita karena apa? karena kasih sayang Allah Apakah walaupun kita tidak diadab dosa-dosa kita berguguran enggak? Ada yang berguguran, mungkin bergugurannya itu karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mungkin bergugurannya itu karena doa orang lain yang mendoakan kebaikan untuk kita atau di atas semua itu karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Tidak diberikan azab dan tetap diampuni dosa-dosanya. Makanya lebih lebih lebih utama untuk bersyukur. Berkata Syekhul Islam di dalam kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Di dalam bab itu, eh di dalam kitab itu ada dibahas tentang Karomahul aulia. Karomahnya para wali Sebagian dari karomah itu kita pernah bahas di Al-Furqan ya. Waktu membahas kitab Riyadus Solihin ada bab karomah, kita belok dulu ke sana. Kita jelaskan di sana. Nah, salah satu penjelasan beliau adalah umat di akhir zaman lebih pantas menerima karomah daripada umat terdahulu. Umat zaman sekarang ini lebih layak memperoleh karomah dibanding para sahabat dan para ulama terdahulu. Kenapa demikian? Karena beliau menjelaskan karomah itu salah satu fungsinya untuk menguatkan, memberikan keyakinan tentang benarnya yang mereka sedang lakukan. Yang mereka sedang lakukan itu tidak salah, mereka tetap berada di jalan yang benar, diberi karomah. Padahal mereka orang-orang yang sudah yakin, orang-orang yang sudah sabar, orang-orang yang tanpa diberi karomah pun mereka tetap yakin, ya enggak? Adapun umat terkemudian sedikit saja berpegang teguh kepada kebenaran, lalu diberi ujian, sudah cengeng. Sudah mengeluh, sudah banyak yang mundur kembali ke belakang. Ada enggak umpamanya ikhwan yang baru ngaji, lalu faham sunnah, lalu berubah, jenggotnya dipanjangin, celananya dipendekin, jadi cingkrang berjenggot. Terjun dia ke tengah masyarakat. Dikatain apa? Macem-macem lah dikatain kambing kayak, dikatain kebanjiran kayak, dikatain itu sudah langsung curhat nelfon ustaz, saya dikata-katain kambing. Ustaz saya dikatakan kebanjiran Ustaz saya dikatakan ah macam-macam baru begitu Sudah cengeng mentalnya yang lemah Karena keimanan yang lemah Ya enggak? Ahwat, ngaji Pas ngaji awal-awal pakai jeans, pakai jilbab gaul, make up seluruhnya diterapkan di sini nih, di wajah menor gitu ya. Awal-awal pertama begitu nggak apa-apa, sambut dia. Jangan sampai langsung dibentak kamu mau dugem apa? Jangan. Nanti nanti langsung kabur. Nyamankan dulu dia, sambut. Itu menunjukkan orang awam. Dia begitu karena belum tahu. Sekali dia tenang, nyaman dua kali, sudah berubah. Lama-lama dihapus menor-menornya jilbabnya dipanjangin, jeansnya diganti menjadi rok, awalnya pendek, lama-lama panjang, Jelek aja jadi akhwat beneran. Ada reaksi nggak dari keluarga, dari masyarakatnya? Ya, pasti ada. Disebut ninja, disebut bebegi sawah, disebut segala macam sebutan buruk, langsung curhat, ya, cengeng, nangis dan seterusnya. Itu belum seberapa nggak sampai meneteskan darah, nggak sampai mengucurkan keringat, nggak sampai tiba bergeg nahan penderitaan, nggak. Makanya kalau ulama-ulama zaman dahulu keimanan hebat, keyakinannya luar biasa, tapi begitu menghadapi berbagai macam persoalan hidup, Allah berikan karomah untuk memperkuat keyakinan mereka. Maka kata Syekhul Islam, orang-orang terkemudian lebih layak karena lemahnya iman mereka, lemahnya keyakinan mereka, perlunya mereka kepada hal yang bisa menguatkan keyakinan mereka, maka mereka lebih layak untuk memperoleh apa? karomah. Berdasarkan hal itulah maka kita sebagai orang yang banyak melakukan dosa dengan sedikit perbuatan baik tapi tidak diadab oleh Allah layaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sinilah kita tahu orang-orang soleh pun bersyukur kepada Allah dan syukur termasuk kewajiban atas seluruh manusia baik yang soleh ataupun yang salah ya Selesai pembahasan tentang masalah syukur. Insyaallah di Jumat yang akan datang, hari Kamis yang akan datang kita masuk kepada amalan hati yang berikutnya yaitu khusyuk ya. Kita akan bahas kekhusyuan. Kita masuki sesi tanya jawab. Ah, sebelum tanya jawab saya mau bagi-bagi hadiah dulu. Ada yang mau buku panduan lengkap menuntut ilmu? Siapa namanya? Indra. Hendra. Udah belum? Udah menerima belum? Belum yakin. Baik. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya Kenapa Nabi Ibrahim sendirian tapi disebut umat? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang Allah atas kesempatannya Ustaz. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki uh, keutamaan biarpun beliau sendiri tapi uh, memiliki rasa syukur yang besar di mata Allah satu pribadi yang memiliki kualitas satu umat gitu ya. Iya, barakallahu fiik. Gampang kan? Ahwat dengan hadiah yang sama. Iya, Siap? Siap Ustadz. Siapa nama seorang yang soleh Diberi hikmah diperintahkan bersyukur Luqman Al-Hakim Luqman Al-Hakim itu nama surat dalam Al-Qurannya Surat keberapa? Surat keberapa dalam Al-Quran? 31 21? Uh, 31 31 Berapa ayat semuanya? Barakallahu fikuda ya nanti stres. Silakan nanti diambil. Ikhwan, dengan buku Al-Irsyad ila ila sahil I'tikad. Tapi terjemahan. Siapa yang mau? Siapa namanya? Adi. Sudah pernah belum? Belum yakin. Baik. Siapa nama nabi yang juga ayahnya nabi diberi kerajaan yang wah. Nabi Sulaiman. Siapa ayahnya? Nabi Daud. Berapa istri Nabi Sulaiman? Teh 99 eh iya. Iya. Hebat. Hebat enggak? Hebat. <laughs> Barakallahu fiik. Terakhir ahwat satu lagi dengan buku yang sama Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Bismillah. Siap? Insyaallah. Siapa nama sahabat yang diajari doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas? Eh, bukan. Iya gitu. Uh, ini Muad bin Jabal. Eh. Yakin? Iya, Ustaz. Insyaallah. Jadi yang benar Ibnu Abbas atau Mu'ad? Mu'ad. Mu'ad, yakin? Insyaallah. Taib. Siapa nama istrinya? ya, nanti diambil ya. Barakallahu fiik. Sudah. Ke pertanyaan, Ustaz adik-adik Ana baru berhenti bekerja dari perusahaannya, bukan perusahaan riba. Dia memiliki jam sostek BPJS perusahaan dan mendapatkan uang dari jam sostek tersebut. Apakah uang itu riba? Jikalau riba, uang uh, yang ada di tabungan harus diapakan? Ya, uang pensiun, jam sostek, uh, dan yang sejenisnya, ada unsur ribanya. Tapi ada kitanya di sana karena itu diambil dari apa? Dari gaji kita. Setiap bulan di apa? Dipotong sekian sekian sekian. Ada hak kitanya tapi ada bunganya. Hak kitanya boleh kita ambil, bunganya kita salurkan untuk kepentingan sosial. Gimana cara menghitungnya? Hitung saja berapa tahun masa kerja kita. Umpamanya sebulan gaji kita dipotong seratus ribu untuk pensiun kan begitu ya Seratus ribu kita masa kerja tiga puluh tahun Tiga puluh tahun itu berapa bulan? Tiga puluh kali dua belas. Tiga puluh kali dua belas empat ratus dua puluh bulan ya Empat ratus Tiga, tiga kali empat berapa? Eh, tiga, eh, tiga puluh. Tiga kali, tiga kali empat belas. Eh, tiga kali berapa tadi? <laughs> tiga, tiga kali dua belas atau oh, tiga enam? Tiga enam. Tiga ratus enam puluh bulan. Kali seratus ribu. Berapa? Tiga puluh enam juta ya? Berarti uang kita tiga puluh enam juta. Pas pensiun ternyata kita menerima lima puluh juta. Berarti selebihnya apa? Riba. Nah itu yang kita salurkan. Kita uh, jangan ambil. Yang 30 uh, eh, yang 36 jutanya itu milik kita, ya. Selebihnya berarti riba. Bunga dari uang pensiunan yang kita tabung secara kredit setiap bulan. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana banyak ayat dalam Al-Quran bahwa syafaat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, bolehkah kita minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh minta syafaat kepada Allah azza wa jalla. Ya. Kita boleh minta, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintanya berdoanya kepada Allah. Nggak boleh kita ya Rasulullah beri aku syafaatmu pada hari kiamat. Kalau demikian berarti berdoa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliaunya masih hidup boleh ya Rasulullah tolong nanti hari kiamat kasih saya syafaatnya. Beliau masih hidup boleh. Tapi setelah wafat kita berdoa wahai Rasulullah beri saya syafaat. Itu syirik tidak boleh. Minta kepada Allah agar kita dijadikan orang yang kelak memperoleh syafaat dari Nabi wasallam. Mintanya kepada Allah. Terus ikhtiar lahiriah. Bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat dari Nabi wasallam? Ikuti sunnahnya. Pegang teguh sunnahnya. Jauhi kebidahan. Kemudian begitu ada azan kita dengar. Seusai azan kita bersolawat kepada beliau. Lalu berdoa serta dengan doa setelah azan memperbanyak sholawat kepada beliau alaih salatu wassalam ya dan banyak lagi amalan-amalan pengundang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana agar kita selalu istiqomah Panjang Kita dulu pernah membahas puasa ilus sabat Itu sampai 5 atau 6 kali pertemuan belum selesai Sampai sekarang ya Silakan dibuka lagi ada di YouTube. Judulnya apa? Kiat meraih istiqamah atau apa yang seperti itu? Di tempat tinggal saya ada satu masjid yang cukup mewah. Ketua DKM-nya minta saya membuat tim kajian di masjid tersebut. Beliau tahu kalau saya suka kajian karena selalu men-share kajian di status WA. Namun saya bingung karena lingkungan di rumah saya masih mengagungkan tokohnya daripada dalil. Bagaimana solusinya Ustaz? Saya tetap buat kajian sunnah atau ditunda dulu? Tempatnya di Perum Ciampel Indah. Ciampel darah mananya? Kalau bisa dan maslahat boleh bagus. Adakan kajian Kemudian masukkan Quran dan Sunnah. Kalau umpamanya tokohnya tadi dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau enggak minimal jamaahnya lah. Ikhtiar begitu. Tapi kalau sudah banyak ternyata diusir enggak boleh lagi, ya gimana lagi? Cari tempat lain, ya. Dan selalu begitu. Awalnya masjid itu kosong, minta kita untuk ngaji. Ramai ternyata. Setelah ramai, nggak boleh lagi. Jadi mereka tuh ingin mesinnya makmur, setelah makmur banget, mereka nggak ingin makmur banget gitu. Makmurnya setengah-setengah lah, biasa-biasa gitu mungkin. Bagaimana cara kita agar kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat? Ah, jadilah orang yang syukur nikmat. Maka tidak akan jadi kufur <laughs> nikmat. Ya syukuri seluruh nikmat yang ada. Fahami makna syukur serta aplikasinya secara benar, ya. Kemudian gaul sama orang-orang yang baik agar kita terimbas dengan kebaikan mereka, hindari bergaul dengan orang-orang yang kufur nikmat selalu berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan hidayah kepada kita agar selalu bersyukur nikmat. Bagaimana cara mendakwahi, menasihati istri yang kurang pandai bersyukur? Coba imannya diperkuat. Suruh dia baca Quran tiap hari, suruh dia disiplin di dalam menunaikan sholat tepat waktu di awal waktu gitu ya yang lima waktu suruh dia ngaji suruh dia banyak berdoa dan juga doakan karena seringkali nasihat yang baik pun mental karena lemahnya iman tahu dia harus begitu tapi karena imannya lemah maka dia tidak mampu berbuat begitu Tahu harus bersyukur tapi karena nikmat eh, karena imannya lemah dia enggak mampu menunaikan syukur itu. Dan biasanya orang yang tidak bisa bersyukur ketika memperoleh nikmat, dia pun tidak akan sabar ketika memperoleh musibah. Itu berbanding lurus antara syukur dan sabar ya. Coba perkuat imannya bawa ke pengajian, suruh mendengar banyak pengajian, suruh gaul sama akhwat-akhwat yang solihah agar terimbas dengan kesolihan mereka. Saya sedang ikut program hapus tato laser dan rasa menghapusnya saya rasa agak sakit dan harus beberapa kali prosesnya. Haruskah saya lanjut program? Apakah berdosa karena rasa sakit? Tapi saya insya Allah bisa menahan rasa sakitnya. Ya, tidak diragukan lagi membuat tato di tubuh itu haram. Berdosa orang yang melakukannya. Tapi itu dilakukan ketika nggak tahu atau tahu tapi belum dapat hidayah dan nggak peduli. Sekarang sudah tobat. Maka kalau sudah tobat, menghadirkan seluruh syarat tobat, dihapus seluruh dosanya, walaupun tatonya masih ada. Dia menyesal, dia bertekad tidak mentato lagi, ya dan seterusnya meningkatkan ibadah, meninggalkan maksiat, itu sudah terhapus. Walaupun tatonya masih ada, walaupun tatonya itu gambar makhluk hidup, wanita telanjang umpamanya. Salatnya sah nggak? Sah. Asal jangan dibuka. Tutup pakai baju. Maka salatnya tetap sah. Wajibkah dihilangkan? Kalau ada cara menghilangkan yang tidak menimbulkan madarat, ya wajib dihilangkan. Kalau tidak menimbulkan madarat. Tapi kalau menghilangkannya menimbulkan madarat. Seperti merusak kulit, sakit yang tidak Eh, yang melebihi dari sakit yang wajar seperti distrika, dilaser, kebayang panasnya sambil nyengir gitu ya. Mungkin nggak ada syaraf-syaraf yang rusak, ya. Mungkin nggak ada efek negatif terhadap eh, bagian tubuh yang lain, mungkin syarafnya bisa mati dan seterusnya ada syaraf yang tidak boleh kepotong kemudian kepotong efeknya berbahaya umpamanya maka tidak wajib lagi menghilangkan. Bila menghilangkannya menimbulkan madarat, ya. Maka itu dianggap sebagai sesuatu yang di luar kemampuan kita. Maka biarkan tato itu ada, Salatlah dengan tato itu, maka salatnya sah, tobatnya diterima dan dosa-dosa karena mentatonya sudah terhapus karena dia sudah tobat. Wallahu a'lam. Ustaz apakah jambang boleh dirapikan atau dipotong? Enggak boleh. Biarkan. Kalau dirapikannya disisir boleh. Disisir gitu ya. Boleh. Kalau upah tek tek tek enggak boleh. Apa boleh? mempublikasikan rasa syukur kita kepada orang lain seperti membuat status di sosmed dan Ustadz apakah boleh saat sujud membaca doa dengan bahasa Indonesia karena tidak bisa bahasa Arab iya boleh enggak mengungkapkan rasa syukur di sosmed boleh selama itu tahadduth bin ni'mah Alhamdulillah Allah telah menganugerahkan seorang putra yang putri kepada saya. Telah lahir putra-putri kami, ya, boleh, apa-apa. Seperti itu. Adapun kalau umpam mengungkapkan rasa syukurnya ada unsur pamer, alhamdulillah sudah terbeli mobil dengan harga 10 miliar. Nah itu nggak boleh. Pamer itu ya boleh nggak doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Ulama ikhtilaf, tapi lebih selamat tidak. Berkata Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imam Ahmad bahwa di dalam solat tidak boleh ada bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Ya, sebagian ulama membolehkan karena hadis falyad'u yadu mimma ajabahu minad du'a maka ber, boleh dia berdoa dengan doa yang di, disukainya di dalam sujud boleh berdoa dengan doa yang disukainya lalu para ulama menjelaskan disukainya itu baik isinya maupun bahasanya jadi ikhtilaf ulama tapi yang lebih selamat lebih baik hafalkan doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kita baca liciknya kita berdoanya kepengen menghafalkan doanya dari Al-Quran dan Sunnah malas nah itu licik apa tidak licik ya jadi ayak, ke keeweh-eweh gitu <laughs> kahayang ayak, terus apa itu eh, usahanya nggak mau Apakah laki-laki boleh memakai baju merah berwarna eh, baju polos berwarna merah tidak boleh kalau polos kecuali kalau ada garis-garis atau motif-motif lain maka boleh apa dalilnya karena Nabi sallallahu melarang hal itu termasuk kuning ya polos tidak boleh anak seorang driver ojek online Ana sering mendapat penumpang perempuan. Saya pernah lihat di jaket tukang gojek, hanya gojek yang berani ngebonceng bini orang. apa <laughs> itu benar apa rekayasa ya? Ya betul realitanya kan begitu ya. Dan suaminya nggak cemburu. Kalau bukan tukang gojek atau ojek, pasti cemburu. Eh, Ana sering dapat penumpang perempuan. Apakah Ana dosa? Lalu apakah uang yang Ana dapat dari hasil mengantar ojek perempuan itu haram? Dosa. Karena itu pertama tetap hal yang terlarang dan bukan kondisi darurat. Tidak boleh. Bisa nggak memilih penumpang? Bisa ya kan bisa dilihat dari segi nama ya. Namanya Encep. Ah, ini pasti laki-laki nih. Gitu ya. Kalau namanya umpamanya lilis, ah pasti perempuan, jangan diambil. Jangan diambil, biarkan saja. Insya Allah rizki mah tidak akan kurang ya. Allah yang mengatur rizki. Bagaimana mengkompromikan hadis yang salah bertentangan? Pertama, hadis yang menerangkan bahwa ada kaum yang diberi pahala 50 kali lipat dari para sahabat. Kedua, hadis yang merangkan bahwa kita tidak mungkin menyamai sedekah para sahabat walau mereka hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Bukan setengah biji kurma, setengah mud ya. Uh, yang setengah biji kurma itu beda lagi ittaqillah walau bisyakit tamar. Bertakwalah kamu kepada walaupun hanya dengan sebelah kurma, sepotong kurma. Satu kurma dibagi dua disedekahkan. nah itu. Adapun kalau apa ah, kalian tidak bisa menyami pahala para sahabat walaupun kalian menginfakkan sebesar gunung emas. Emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai infak mereka walaupun mereka berinfak satu mud atau setengahnya. Itu. Iya, hadis itu benar. Jadi kualitas ya, kualitas amal ibadah para sahabat itu luar biasa hebat. Sampai infak mereka yang setengah mud bisa lebih besar pahalanya dibanding infak orang-orang terkemudian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Karena aspek keikhlasannya ya, karena aspek batiniahnya. Berbeda dengan orang-orang zaman terkemudian. Dari segi kuantitas jumlah yang diinfakkan banyak tapi hatinya mungkin ada rasa sayang, lebar, mungkin ada unsur ria dan seterusnya. Makanya pahalanya jauh lebih hebat para sahabat. Ya, itu dari segi banyaknya pahala dari amalan yang sama tapi kualitas yang berbeda. Adapun Nabi selesai menyatakan nanti ada orang yang berpegang teguh kepada sunnahku. Orang berpegang teguh kepada sunnahku di tengah orang-orang yang bejat, yang rusak, memperoleh pahala 50 kali lipat pahala para sahabat. Itu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi di saat ujian begitu melanda ya lima puluh kali lipat bertolak belakang nggak dua hari itu tidak tanpa dijelaskan pun dengan cara dipikirkan oh iya beda beda kasus beda kasus kalau yang pertama tadi dari ibadah yang sama infak sodakoh gitu kualitasnya beda makanya pahalanya para sahabat berbeda kalau yang kedua tadi kondisinya berbeda. Ini sedang di akhir zaman, ujian begitu berat, orang-orang bodoh tentang Islam dan mengap asing aneh terhadap Islam, tapi berpegang teguh. Hebat, hal pahalanya lebih besar. Dan itu tidak pernah dialami oleh para sahabat. Para sahabat mah waktu itu mayoritas. Tidak ada tantangan dari orang-orang yang melecehkan sunnah setelah Islam tegak di Madinah nggak ada lagi. Tantangannya beda ya. Jadi dua kasus yang berbeda. Terakhir ya, terakhir. Bagaimana hukum bekerja sebagai staf IT di badan pendapatan daerah yang membawahi samsat yang notabene menarik pajak kendaraan? Sebenarnya setiap departemen itu pasti ada bagian baik negeri ataupun swasta ada bagian-bagian yang haramnya secara syar'i. Ada yang mengurus bagian pajak, mengurus bagian eh, transaksi ribawi dengan pihak bank, gitu ya. Atau dengan uh, leasing yang ada unsur riba atau asuransi. Hampir semua perusahaan baik swasta ataupun negeri ada bagian-bagian itunya ya. Boleh nggak kita bekerja di sana? Kalau nggak boleh maka kita nggak boleh bekerja di dimanapun. Boleh asal dengan catatan yang kita tangani tugas kita tidak berkaitan dengan apa yang Allah haramkan secara langsung. Tidak mengurus perpajakan secara langsung, tidak mengurus umpamanya perbankan, tidak mengurus umpamanya masalah asuransinya, tidak mengurus hal-hal yang secara syar'i diharamkan oleh Allah SWT. Kita sebagai OB-nya yang tukang bikin kopi gitu ya, tukang diperintah beli makan siang gitu ya nih kelebihannya 2000 ambil itu boleh karena itunya halal sebagai cleaning service-nya, bersih-bersih WC-nya boleh. Sebagai administrasi yang tidak mengurus hal-hal yang haram tadi, bagian kepegawaiannya itu dibolehkan, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته